محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad 16 Jumadal Ula 1436 Hijriah di Masjid Ar-Ridwan Pamekasan Madura kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita pelajari pada malam ini adalah doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Tema ini saya tujukan kepada setiap muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini saya tujukan kepada setiap muslim dan muslimah yang mulai menadahkan kedua tangan dan mungkin mulai merasa pegal tangannya karena setiap kali dia menadah berdoa memohon meminta kepada Allah tidak dikabul belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurutnya. Kajian ini saya tujukan kepada setiap muslim dan muslimah yang benar-benar ingin membuktikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tatkala mulai hinggap di dalam hatinya perasaan tidak yakin dengan janji-janji Allah untuk mengabulkan doa. Tatkala mulai tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahwasanya Allah menginginkan kita untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita untuk dijawab, dikabulkan doa-doanya tersebut. Kajian ini saya tujukan kepada siapa saja dari seorang muslim yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin benar-benar menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad <clears throat> dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, "Inna du'a al ibadah." Inti doa, inti ibadah adalah doa. Hadis ini semisal dengannya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al hajju arafah. Artinya inti amalan ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Ketika seorang menaikkan ibadah haji, kemana saja dia pergi, ke gunung mana saja dia naiki, tapi di saat berwukuf, dia tidak berwukuf, maka tidak ada haji atasnya. Begitu pula hadis ini, inna doa huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan hadis eh, perhatikan dalil-dalil berikut dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang doa kita benar-benar ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal kitanya mau berdoa atau tidak. Tinggal kitanya mau menadahkan tangan kepada Allah, memohon apa saja yang kita perlukan dari keperluan dunia dan akhirat atau tidak. Karena doa kita sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang berikut yaitu surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rob kalian berkata berfirman berdoalah kalian kepadaku pasti aku kabulkan langsung untuk kalian lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penafsiran ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim beliau mengatakan hadza min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karamihi annahu nadaba ibadahu ila du'aih wa takaffala lahum bil ijabah ini adalah termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala jadi Pak jadi ibu, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian diperbolehkannya seorang muslim berdoa kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah Masa orang dikasih anugerah tidak mau? Masa orang dikasih hidayah hadiah tidak mau? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam yang tidak berdoa kepadanya. Saya lanjutkan dulu perkataan Imam Ibnu Katsir. Ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa taala yang maha berkah dan maha tinggi. Wa karamihi dan kemurahannya bahwa Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tidak sedikit dari mereka mengatakan berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini berupa perintah, maka ayat ini adalah menunjukkan kewajiban berdoa. Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lihat ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku kabulkan bagi kalian. Berdoalah, itu kata perintah. Dan setiap perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Dan hal yang wajib adalah perintah yang sangat ditekankan oleh Allah yang apabila dikerjakan berpahala ditinggalkan diancam dosa dan siksa. Jangan lupa itu. Yang tidak berdoa, yang sombong dengan hartanya, yang sombong dengan kekuatannya, yang sombong dengan rencananya, tim kerjanya, keluarganya, maka diancam dosa dan siksa. Jangan lupa itu. Kenapa? Karena sebagian orang lupa tatkala mendefinisikan wajib. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sampai situ saja. Tidak. Ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Lihat ayat ini, yang tidak berdoa maka diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku yaitu tidak mau berdoa, menyombongkan dirinya berdoa kepadaku, maka sungguh mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Makanya para ikhwah, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam ash shawqani rahimahullah. Di dalam kitab beliau Tuhfatul Zakirin. Beliau mengatakan ketika menafsiri surat Ghafir ayat 60 ini. Beliau mengatakan fa'afada dzalik. Ayat ini memberikan faedah. Anna du'a ibadah. Doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a'i Rabbi subhanahu istikbar. Dan meninggalkan berdoa kepada Allah adalah termasuk daripada kesombongan. Kemudian beliau mengatakan, lihat nih, yang tangan-tangan kita tidak pernah menadah tangan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 24 jam. Yang kalau kita hitung dengan menit sekitar 1440 menit. Berapa menit kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesombong itukah kita kepada Allah? Lihat perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Imam Syaukani. Wala akbaha min hadzal istikbar. Tidak ada keburukan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan seperti ini. Sombongnya seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, kok tidak ada yang paling buruk kesombongan seperti ini? Beliau menceritakan, beliau me, memahamkan lagi kepada kita wa kaifa yastakbirul 'abd an du'a'i man huwa khaliqun lah wa raziquhu wa mujiduhu minal adam wa khaliqul 'alami kullih perhatikan bagaimana kok seorang hamba bisa menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada Allah kepada zat yang menciptakan dia yang memberikan rezeki kepada dia yang mengadakan dia dari tidak ada, yang menciptakan seluruh alam semesta, waraziquhu wa muhyihi wa mumituhu Yang mana dialah Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan pahala, memberikan siksa. Kemudian beliau mengatakan, "Fala syakka anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Tidak diragukan bahwa menyombongkan diri dengan tidak mau berdoa kepada Allah ini termasuk daripada kegilaan. Mohon maaf bahasa saya yang tidak pernah nadah tangan kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, gila. Kegilaan. Kenapa? Dan juga termasuk bagian daripada kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kufur terhadap nikmat? Perhatikan kita kaitkan dengan perkataan Imam Ibnu Katsir tadi bahwasanya ayat ini Allah memerintahkan seseorang untuk berdoa itu adalah karunia dari Allah. Pak, kalau kita berpikir kalau seandainya Allah mengatakan tidak boleh kalian berdoa, itu pada zat Allah kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Wahai hamba-hambaku, jangan kalian berdoa. Kira-kira Allah berhak nggak mengatakan seperti itu? Berhak? Berhak. Hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ketika Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku. Sebagaimana juga perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Sufyan ibn Masruk al-Thawri. Seorang imamul muhadithin di zamannya beliau mengatakan, Ya man ahabbu ibadihi ilaihi man sa'alahu fa'akthara su'alah wa ya man abghadhu ibadihi ilaihi man lam yas'alhu wa laysa kadzalika ghairuka ya rabbi artinya wahai seorang yang paling disukai dari hamba-hambanya di hadapan Allah adalah yang paling banyak meminta kepada Allah dan wahai orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah dari hamba-hambanya menurut Allah adalah yang tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dia sombong, dia kufur dengan nikmat. Sudah Allah kasih nikmat, silahkan berdoa. Malah dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, "Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu wa bunayya Adamu hina yus'alu yaghdabu." Allah marah kalau seandainya kalian tidak berdoa. Anak manusia kalau seandainya kalian mintai marah, tapi kejadian yang terjadi manusia lebih banyak bernadah tangan kepada manusia lain dibandingkan kepada pencipta manusia. Padahal Allah marah kalau tidak dimintai. Anak manusia marah kalau dimintai. Itulah kebalikan manusia. Itulah manusia-manusia yang terbalik, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan doa kita memang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Doamu ditunggu Allah diambilkan dari beberapa dalil Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Perhatikan baik-baik. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Lihat ayat ini. Bukankah doa kita ditunggu oleh Allah? Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kapan? Kalau dia mau berdoa kepadaku. Tinggal kita mau berdoa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falyastajibu Maka ayo lakukan doa kepadaku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sedikit menyimpang Pak dari permasalahan doa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Silahkan cek dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187 yang menarik sedikit menyimpang tentang dari doa menyimpang kepada puasa karena melewati ayat ini yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari kalau kita perhatikan ayat yang pertama yang menyebutkan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Habis itu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama tentang puasa. Siapa yang berpuasa semestinya dia takwa. Lihat ayat yang terakhir tentang puasa di 187. Jadi 183 ayat yang pertama tentang puasa, 184, 185, 186, 187 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia yaitu tentang berkaitan bulan Ramadan dan puasa agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Menunjukkan bahwasanya semestinya orang berpuasa itu semestinya ber takwa. Puasa-puasa masih maksiat. Ini nggak kena tujuan takwa dari puasa. Puasa lisannya masih dusta. Puasa lisannya masih menggibah. Puasa lisannya masih bersaksi palsu. Puasa matanya dilihatkan kepada yang haram. Ini persis Pak, persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan yang wajib. Kira-kira manfaat apa enggak? Ada orang semangat tarawih, sholat subuhnya bablas. Manfaat? Enggak manfaat. Saya katakan bahkan mendingan sebulanan tidak usah taraweh. Asalkan sholat lima waktunya tepat pada waktunya. Orang meninggalkan sholat taraweh berdosa nggak? Enggak. Ninggalin sholat tapi puasa. Ini sama dengan mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan wajib. Orang berpuasa itu Pak, ini sedikit ya, menyimpang tentang doa. Saya ingat ayat ini berkaitan dengan doa, tidak mengapa menyimpang sedikit. Orang berpuasa itu sebenarnya apa? Meninggalkan yang halal. Karena puasa. Coba Pak, lihat. Puasa itu meninggalkan apa? Makan. Habis itu minum. Habis itu berhubungan badan itu semua selain di bulan puasa halal tidak? Halal. Jangankan selain di bulan puasa, di malam harinya halal tidak? Halal. Berarti sebenarnya orang berpuasa itu meninggalkan yang halal demi beribadah kepada Allah Coba bayangkan, yang halal saja ditinggalkan agar bisa ibadah kepada Allah. Eh ini malah yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Gak manfaat puasanya. Paham Pak? Maka itulah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi rubba saimin hadzuhu min siyamihi al ju'u wal atash Berapa banyak bagian orang yang ber, bagi, berapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya hanya lapar dan haus. Dan ingat, itu pasti ada. Yang berpuasa seperti itu cuma dapat lapar haus. Pasti ada. Dan itu banyak. Dan itu mungkin kita. Paham? Gara-gara cuma ninggalin maka minum, tapi maksiat masih diarah di, dikerjakan. Gak manfaat. Persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah, ninggalkan wajib. Ini gak manfaat sama sekali. Puasa-puasa gak sholat lima waktu. Apa manfaatnya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kembali kita ke permasalahan doa. Itu sedikit menyimpang. Doa kita ditunggu oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya yang lain. Surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufyah dengan tadarru merunduk khufyah tersembunyi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Perhatikan baik-baik ayat ini dengan jeli. Dan ayat ini Allah ulangi yang semisal dengannya dalam tiga ayat. Tadi ayat berapa yang saya sebutkan? Al-A'raf ayat 55. Di dalam surat Al-An'am ayat 63 hampir sama. Allah berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan lautan dan kegelapan padang pasir? Kalian berdoa kepadanya dengan merunduk dan tersembunyi. Lihat, nanti saya akan bahas kata-kata merunduk dan tersembunyi ini. Dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 205 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin Artinya ingatlah berzikirlah menyebut nama Robmu di dalam dirimu dengan merunduk dan tersembunyi tanpa mengeraskan suara di sore hari atau pagi hari dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat ini pun menunjukkan tema kita. Doamu ditunggu Allah. Sedikit menyimpang tentang ayat ini. Allah menyebutkan dalam ayat ini berdoalah kalian kepada Rob kalian dengan merunduk dan tersembunyi. Bahkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah lebih jelas lagi wadunal jahar jangan mengeras-ngeraskan suara. Maka berdasarkan ayat ini, tiga ayat ini dan contoh dari Rasulullah tidak ada orang yang berzikir, berdoa sambil jingkrak-jingkrak. Sambil mengangkat suara-suara. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Innakum tad'una sami'un qaribun." Pelanlah kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Kalian berdoa kepada yang dekat dan maha mendengar. Jadi tidak ada dalam Islam seorang berdoa dengan jingkrak-jingkrak. Pernah terbayang Rasul SAW berdoa seperti itu? Ya, jingkrak-jingkrak seperti anak-anak kecil yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Seperti orang-orang gila berjingkrak-jingkrak dan tidak ada juga dalam ajaran Islam beribadah berzikir berdoa dengan suara yang kencang-kencang tadarruan wa khifah ada hadis memang bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika berzikir setelah sholat beliau berzikirnya dengan suara yang keras apakah kemudian dengan teriak-teriak enggak saya pernah dengan dengar di dengan telinga saya langsung Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, orang berzikir contohnya saya langsung dengar ini bukan kata orang jadi ngambil nafas kanan astagfirullah ha Wallahi bukan pernah, tidak pernah dikerjakan Rasulullah Sallallahu Ya, nggak pernah Rasul Sallallahu Alaihi berzikir seperti itu. Jangan dirubah-rubah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Contoh ayat, lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ai, uzkur rabbaka fi nafsik rohbatan wa raghbatan wa bil qaul la jahran. Lihat berzikir menyebut nama Rabbmu di dalam dirimu dengan berharap dan rasa takut tidak dengan, dengan ucapan tapi tidak dikeras-keraskan tidak dengan teriak-teriak ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, Walihada qala oleh sebab itulah Allah berfirman wadunal jahri minal qaul yaitu tanpa mengeraskan suara tatkala berzikir atau berdoa hakada yustahabbu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wala jahran balighan demikianlah semestinya zikir itu dilakukan tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan suara yang keras. Walihada lama sa'alu Rasul shallallahu alaihi Ingat ya, ini perkataan bukan dari kantong Ahmad Zainuddin. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, oleh sebab inilah ketika para sahabat bertanya kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam, fakalu aqaribun rabbuna fanunaji amba'idun fanunadi Wahai Rasulullah, Rob kita itu kalau kita berzikir, kalau kita berdoa itu apakah Rob kita itu dekat, kemudian kita cukup bermunajat pelan-pelan? Atau jauh, kemudian kita teriak sambil manggil-manggil Allah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sebab turunnya ayat. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu apa? Dekat. Apalagi Pak sampai jingkrak-jingkrak, apalagi sampai dangdutan. Wallahi zikir nggak ada Rasulullah SAW dangdutan. Dan ini termasuk penghinaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Ya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Asy'ari bercerita, "Rafa'an nasu aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar." Orang-orang bertanya, eh orang-orang mengangkat suaranya dalam berdoa di sebagian waktu dalam perjalanan safar. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum." Kasihani diri kalian, jangan berdoa dengan keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kepada zat yang tidak ada. Innaladzina tad'unahu sami'un qaribun. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar, maha ma, maha dekat. Kemudian ada penemuan menarik. Mungkin salah satu sebab doa kita yang begitu lama tidak dikabulkan oleh Allah sampai tangan ini sudah mulai melemah sampai tangan ini sudah mulai payah sampai tangan ini sudah mulai putus asa mungkin salah satu penyebabnya adalah doanya, tata caranya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa Yang beramal yang enggak ada contohnya dari kami amalnya tertolak. Kenapa doanya enggak dikabul-kabulkan? Maka ternyata doanya itu tidak sesuai tata caranya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azan kah? Hah? Belum? Teruskan? Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tema kita doa mu ditunggu Allah ini baru membicarakan tema ya isinya belum ya isinya belum saya nggak tahu sampai subuh atau gimana ini isinya belum tolong perhatikan dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tema kita doamu ditunggu Allah lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka Pak, orang yang bersandar hanya dengan usaha, harta, kekuatan, tim kerja, kantornya, tahtanya, kekuasaannya, maka kebanyakan dan tidak mau berdoa kebanyakan urusannya nggak lancar. Kenapa? Karena dia dimurkai Allah. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan secara detil hadis ini, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka maka ini maksudnya adalah dalam bahasa Arab Pak, jawabus syart kalimatun tadullu ala jawab syart kata yang menunjukkan jawaban atas ucapan sebelumnya. Seperti kalau saya katakan, barang siapa yang tidur maka akan apa? Atau barang siapa yang makan maka akan kenyang. Nah ini sama Barang siapa yang tidak minta kepada Allah Maka ah, Makanya ini jawaban sebuah syarat Dalam tata bahasa Arab Kalau seandainya Jawaban sebuah syarat Disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari' Seperti hadis ini Man lam yas'alillah Yaghdab alaih Yaghdab itu fi'il mudhari' Kata kerja langsung kata kerja present. Apabila jawaban sebuah syarat diletakkan pada pada fi'il mudhari, kata kerja langsung, maka menunjukkan kepastian dan kelangsungan. Kalau saya terjemahkan, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, pasti langsung dimurkai Allah. Itu penafsirannya. Adam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin